wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kinukam. berkata asy-syekh Abdullah al fawzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau ya Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah yaitu bait yang ke-21 dan bait yang ke-22 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina dan setiap huruf itu haknya itu adalah bina ya atau mabni Wal aslu fil mabniyyi an yusakkana. Dan hukum asal untuk suatu kata yang mabni itu adalah disukunkan. Wa min hudhu fathin wa kasrin wa Dan di antara kata yang mabni, itu ada yang mabni dengan fathah, dan ada yang mabni dengan kasroh, dan ada yang mabni dengan dhammah. Ka aina amsi haitsu wassakinu kinukam Ya, sebagaimana aina itu mabni dengan fathah. Ya, di mana atau kemana. Kemudian amsi itu mabni dengan kasroh. Ya, kemarin. Kemudian haitsu itu mabni dengan dhammah. Ya, di mana, dimanapun. Wasakinukam. Dan yang mabni dengan sukun itu adalah contohnya kam. Ya kemudian eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan judul ya atau judul subbab untuk dua bait ini yaitu binaul harfi wa alamatul binai yaitu mabninya huruf dan tanda-tanda mabni Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan lamma dzakara hukmal asma'i wal af'ali min haitsul i'rabi wal bina'i ya setelah beliau menyebutkan hukum-hukum atau menyebutkan hukum terkait dengan isim-isim dan juga hukum terkait dengan fiil-fiil ya dari sisi i'rab dan bina'nya ya atau dari sisi mu'rab dan mabninya isim dan fiil. Dzakarol hurufa. Ya, selepas beliau menjelaskan hal-hal tersebut, maka beliau menjelaskan mengenai huruf. Wa annaha mabniyatun kulluha. Ya, dan bahwa dan beliau menjelaskan bahwa huruf itu mabni seluruhnya وذلك لأن الحرف لا يتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب كما في الاسم dan di sini beliau menjelaskan ya mengapa huruf itu mabni ya dan itu karena wadzalika li annal harfa la yatawaradu alaihi ma'anin. Dan itu disebabkan karena huruf itu tidak membawa atau menyampaikan ya dengan huruf tersebut makna. Ya. Artinya huruf tersebut tidak membawa makna, ya makna yang bagaimana? Yahtaju fit tamyizi bainaha ila i'rabin. Ya. Jadi huruf itu tidak membawa makna-makna yang memerlukan ya memerlukan pembeda di antara makna-makna tersebut. Ya. Atau memerlukan i'rab, ya, huruf eh, makna-makna yang atau huruf itu tidak membawa makna-makna yang memerlukan i'rab untuk membedakan di antara makna-makna tersebut. Ya, jadi huruf itu hanya membawa makna satu saja, berbeda dengan mungkin isim kama filismi. Ya, kama filismi sebagaimana dalam isim. Karena kalau isim ya itu mu'rab. Dan isim yang mu'rab itu bisa membawa makna yang berbeda untuk masing-masing hukum i'rab. Sedangkan huruf tidak membawa atau menyampaikan perbedaan makna tersebut. Fabtida ulgoyati yufhamu minal harfi min. Ya dan ibtida ulgoyah ya, atau permulaan dari suatu tujuan itu dapat dipahami dari huruf min. Ya dan itu mabni dengan sukun. Sudah cukup. Ya, tidak membawa makna yang lain. Ya, jadi min sudah dipahami artinya adalah ibtidaul ghayah, permulaan dari suatu tujuan. Wantihaul ghayati yufhamu min ila. Ya dan intihaul ghayah yaitu akhir atau ya menuju yaitu akhir dari suatu tujuan itu dapat dipahami dari huruf ila fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Subhanalladzi asra bi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Ya kita lihat catatan kaki yaitu dalam surat Al-Isra ayat 1 ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa yaitu maha suci Allah yang telah ya, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Maka perhatikan di sini ada dua huruf yaitu huruf min dan huruf ila. Dan dari huruf min tersebut itu sudah dapat dipahami bahwa perjalanan tersebut itu dimulai dari Al-Masjidil Haram. Berarti itu adalah ibtidaul ghayah, permulaan dari suatu tujuan. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, ya ke Masjidil Al-Masjidil Aqsa. Maka kita dapat memahami bahwa ila itu bermakna intihaul ghayah. Ya, atau akhir dari suatu tujuan. Ya, kemudian ada penjelasan lagi di catatan kaki. Ya, subhana ismu masdarin mansubun bi fi'lin mahdzufin. Subhana itu adalah isim masdar. Isim masdar telah berlalu penjelasannya ya pada pertemuan yang lalu yang mansub dengan fiil yang dihapus. Wa huwa mudhafun dan subhana adalah mudhaf. Walismul mausulu mudhafun ilaihi dan isim mausul alladhi itu adalah mudhaf ilaihi. Ya, kemudian biduni hajatin ila i'rabin. Ya, kembali ke atas biduni hajatin ila i'rabin. Dan min dan ila dalam firman Allah Ta'ala tersebut tidak memerlukan akan i'rab. Ya. Kemudian, wal bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Dan yang dimaksud bina di sini, itu adalah tetapnya keadaan akhir ya atau tetapnya akhir dari suatu kata dalam satu keadaan. Ya, artinya e, kata yang mabni itu keadaan akhir katanya itu selalu dalam satu keadaan. Ya, dalam hukum asalnya. Wa anwa'ul bina'i arba'atun. Ya, dan jenis bina itu ada empat. Ya. Kita lanjutkan. al awalu ya keadaan yang pertama, atau bina yang pertama, al-bina'u ala sukunin. Ya, yaitu, bina atau mabni dengan sukun. Wahual aslu. Dan bina dengan sukun inilah adalah hukum asal dari bina. Ya, atau hukum asal dari mabni li'annahu akhaffu minal harakati. Ya, mengapa uh, hukum asal? Karena sukun itu lebih ringan daripada harokat. Ya, lebih ringan daripada harokat. Walidha dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi. Dan oleh karena itu, maka mabni dengan sukun atau sukun ini itu dapat masuk ke isim dan fiil dan huruf. Ya. Mithlu contohnya uktub. Ya, uktub. Ya, tulislah. Ini adalah fiil amr, ya, fiil amr yang dia mabni dengan sukun. Ya, ini menunjukkan bahwa mabni atau fiil itu ada yang mabni dengan sukun. Kemudian kam. Ya, berapa? Itu juga mabeni dengan sukun dan ini adalah isim. Kemudian min. Ya, min itu artinya adalah dari ya tadi atau ibtidaul ghayah. Itu pun sukun. Yang mabeni dengan sukun dan ini adalah huruf. Jadi yang mabeni dengan sukun itu bisa masuk pada isim, fiil dan huruf. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Salbani Israila kam atainahum min ayatim bayinah. Ya, kita lihat catatan kaki. Itu pada surat Al-Baqarah ayat ke-211. Ya, kemudian beliau melanjutkan penjelasan Bani Israila yaitu Bani Israel dalam ayat tersebut itu adalah maf'ulun awalun yaitu maf'ul yang pertama. Kemudian kam atainahum ya kam atainahum maka kam di sini ya berapa yang telah kami berikan kepada mereka itu kam di sini adalah mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin li'atainahum. Ya maka kam di sini adalah mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasabnya maf'ul kedua untuk fi'il atainahum. Ya, maka hum di sini adalah uh, maf'ul yang pertama untuk ataina. Ala qaulin Ya ini menurut salah satu pendapat untuk i'rab ayat ini. Wal jumlatu saddat masaddal maf'uli tsani lil fi'li sal. Ya. Dan jumlah kam atainahum tersebut itu menempati kedudukannya maf'ul yang kedua untuk fi'il sal. Ya, untuk fi'il sal min ayatin ya kemudian min ayatin ya ada min ayatin bayinah itu adalah min ayatin adalah tamyizun likam yaitu i'rabnya adalah tamyiz untuk kam ya kemudian kita kembali ke atas ya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah ya yaitu tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda ya, kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Maka perhatikan di sini, di dalam ayat ini, itu ada tiga jenis kalimat yang mabani. Ya. Yang pertama adalah sal. Ya, sal itu fi'il amr. Ya. Karena orang Arab ada yang meringankan sa'ala menjadi salah, Ya, sa'ala menjadi salah, kemudian yas'alu menjadi yasalu. Maka fiil amrnya menjadi sal. Ya, ada juga yang mengatakan kalau di awal kalimat kemudian menggunakan sal. Maka sal itu mabeni dengan sukun dan itu masuk ke fiil. Kemudian ada kam di situ. Nah, kam itu isim yang Maaf, sal tadi itu adalah fiil. Ya, sal tadi itu adalah fiil yang mabni dengan sukun. yang fiil amr. Kemudian kam itu adalah eh, isim yang mabni dengan sukun. Kemudian min adalah huruf yang mabni dengan sukun wala yuharrakul mabniyu illa lisababin dan kata yang mabni itu tidak diberikan harokat ya la yuharraku ya atau kata yang mabni dengan sukun ini yaitu tidak diberi harokat melainkan jika ada suatu sebab kata khallusi minil tiqa isakinaini ya seperti salah satu sebabnya itu adalah takhallus minil tiqa isakinaini yaitu melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Ya. Fayuharroku bil kasri. Ya, maka jika ada sebab seperti ber, atau seperti bertemunya dua sukun, maka untuk membebaskan dari pertemuan dua sukun tersebut itu diharokati dengan kasroh. Ya, ini adalah hukum asalnya. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, ra'atul aziz. Ya, ra'atul aziz. Ya, yaitu ya telah berkata atau berkata istri dari Al-Aziz. Ini dalam ya kita lihat catatan kaki dalam surat Yusuf ayat ke-51. Kita kembali ke atas. Ya. Maka perhatikan di sini asalnya itu adalah qalat. Ya qalat di situ ada tak taknif sakinah. Ya, kemudian bertemu dengan imro'ah. Ya, imro'ah yang hamzahnya itu adalah hamzah wasal. Ya. Maka karena mim tersebut sukun, ya, maka ada dua sukun bertemu yaitu tak taknif sakinah dan mim sukun. Karena itu untuk membebaskan dari pertemuan dua sukun, taknya ya atau huruf yang pertama yang sukun itu diberi harokat kasroh. Ya. Au bidhommi atau bisa juga dengan memberikan harokat dommah. Sebabnya sama, yaitu takhallus miniltiqo kina kinaini. yaitu untuk membebaskan dari pertemuan dua sukun. Nahwu contohnya humul ladzina yaquluna la tunfiqu. Ya humul ladzina yaquluna la tunfiqu. Yaitu mereka orang-orang yang mengatakan ya, kepada orang-orang Ansar ya janganlah ya kamu memberikan ya perbelanjaan. Ya. Tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yang fabdu. Ya, jangan kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah ya, supaya mereka yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini perhatikan hum. Ya, hum. Hum itu mabni dengan sukun namun bertemu dengan alladzina. Ya, alladzina itu dianggap sebagai lamnya syaddah, artinya ada dua lam, yang pertama sukun, yang kedua fathah. Maka karena bertemunya dua sukun tersebut, dan kata yang pertama adalah hum, maka diberi harokat dommah. Ya, ada penjelasan juga terkait ilah ini. Kemudian au bil fathi. Ya atau ini tadi uh, ayat yang catatan kaki ketiga ayat surat Al-Munafiqun ayat ke-7. Kemudian kita kembali ke atas au bil fathi. Atau untuk membebaskan dari dua sukun itu bisa juga diberi harokat fathah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ya wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya, kita lihat catatan kaki itu ada di surat Al-Ankabut ayat ke-10. Kita kembali ke atas. Ya maka perhatikan di sini ada min di situ. Ya wa minan nasi. Ya min. Ya, kemudian bertemu dengan annasu yaitu annasi yang nunnya itu bersyaddah ya dan itu eh, ya seolah ada dua nun ya, yang pertama itu di sukun maka untuk membebaskan dari dua sukun ya itu uh, minnya ya atau nun yang ada pada min itu diberi harokat fathah. Ya, jadi bisa untuk membebaskan diri dari dua sukun itu bisa uh, diberi harokat kasroh, domah atau fathah. Ya, dan ini ada pembahasannya tersendiri. Fahurrikat nunu min bil fathi. Maka nun yang ada pada min itu diberi harokat fathah. Li'annal mima maksuratun. Karena huruf mim yang ada pada min, ya huruf mim yang ada pada min, itu kasroh. Fakuri hajtima'u kasrotaini lithiqoli. Ya, maka dipenci adanya ya, satu kata yang diberi atau bertemunya dua kasroh pada satu kata itu ya, dibenci karena itu berat untuk diucapkan. Ya, jadi tidak dibaca minin nasi, ya, tapi dibaca minan nasi. Ya, ini salah satu penjelasan ilahnya. Kemudian athani yang kedua al-fathu. Ya al-fathu. Ya atau al-fat ya al saja ya. Yaitu keadaan di mana suatu kata itu diberi atau mabni dengan fathah. Ya. Wa huwa aqrabul harakati ila sukuni. Dan fathah itu merupakan harokat yang paling dekat dengan sukun. Ya, dengan kata lain paling mudah diucapkan. Ya, karena dengan membuka mulut secara umum itu akan keluar ya harokat atau kata yang mendekati harokat fathah. Walida, dakhala fil ismi wal harfi wal fi'li. Ya, dan oleh karena itu, maka mabni dengan fathah itu juga masuk ke isim dan huruf dan fi'il. Mithlu contohnya kaifa. Ya, kaifa bagaimana? Maka ini adalah isim yang mabni dengan fathah. Kemudian koma. Ya, koma itu fiil yang mabeni dengan fathah. Ya, dia telah berdiri. Wabil atofi. Ya, kemudian wawu atof. Ya, dibaca wa. Maka itu juga mabeni dengan fathah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa ya pada dirimu itu ada kelemahan Kita lihat catatan kaki itu ada pada surat Al-Anfal ayat ke-66. Ya, kita kembali ke atas. Ya maka di sini itu ya ada beberapa kata yang eh, mabni dengan fathah. Yang pertama adalah Al-ana ya al-ana itu isim, isim yang mabni dengan fathah. Kemudian ada ya khaffafa dan juga ada alima. Itu keduanya itu adalah fiil yang mabni dengan fathah. Kemudian ada anna, ya anna itu adalah huruf yang mabni dengan fathah. Jadi ada isim, ada fiil dan ada huruf. Kemudian atsalitsu yang ketiga al-kasru yaitu kata yang mabni dengan kasroh. Wa filismi wal harfi dunal fi'li. Dan mabni dengan kasroh itu terdapat pada isim dan huruf, namun tidak terdapat pada fi'il. Mithlu, ya contohnya, ha'ulai. Ya, ha'ulai. Ya, maka haula'i itu adalah isim yang mabni dengan kasroh. Kemudian wal ba'u fi nahwi marortu bizaidin. Ya, kemudian contohnya adalah ba yang ada pada contoh marortu bizaidin, artinya huruf ba jar. Ya, maka ba tersebut itu juga mabni dengan kasroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Ya, inilah kamu, ya beginilah kamu, ya kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Ya. Maka eh, ya perhatikan ini ada ya kata-kata yang mabni dengan kasroh. Ya, yang pertama adalah ulai di situ ya karena ha itu adalah huruf tanbih. Kemudian isim isyarahnya adalah ulai. Ya, ula itu adalah isim yang mabni dengan kasroh. Kemudian ada bil kitabi. Ya, bil kitabi. Maka huruf jarba yang ada pada bil kitabi itu juga mabni dengan kasroh. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki. Ya, ini ada pada surat ya, Ali Imran ayat ke-119. Kemudian ha litanbihi. Ya, dan ha itu adalah untuk tanbih. Ya, untuk tanbih. Yaitu huruf untuk uh, meminta perhatian. Kemudian antum itu adalah mubtadaun. Ya, antum di situ setelah ha itu adalah mubtada. Khabaruhu jumlatu tuhibbunahum. Dan khabarnya itu adalah jumlah tuhibbunahum. Kemudian wa ulai ya dan isim isyarah ulai itu kita lanjutkan di halaman berikutnya. Munada harfi nidain muqaddarin. Ya. Maka ulai itu adalah munada dengan huruf nida yang diperkirakan. Ya, artinya huruf nidanya tidak tampak di situ mabniyun ya ala dhammil muqaddari ala akhirih. Maka ulai tersebut itu mabni dengan dhammah yang diperkirakan di akhirnya. Ya, padahal kenyataannya di situ ulai kasroh. Tapi karena ini munada, ya, kita nanti akan bahas munada, Namun munada yang kemudian eh, atau yang munada seperti alam atau nakirah maksudah itu mabni dengan dhammah. Ya maka e, dalam hal ini juga mabni dengan dhammah namun yang diperkirakan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil bina'il asliyi. Namun yang menghalangi tampaknya dhammah tersebut itu bahwa haula'i itu sudah sibuk ya dengan harokat mabni yang asli yaitu kasroh. Ya ini eh, i'rab dari haula atau i'rab dari ulai pada ayat tersebut. Kita kembali ke atas. Ya, sudah masuk yang keempat ad-dhammu yaitu mabni dengan dhammah. Wa huwa fil ismi wal harfi dunal fi'li aidan dan kata yang mabni dengan dhammah itu juga terdapat pada isim, huruf, namun tidak terdapat pada fiil juga. Ya sebagaimana yang tadi kasroh. Mithlu contohnya haitsu. Ya, haitsu yang ada pada eh, bait tadi yaitu di mana atau di mana saja. Ya. Maka itu adalah ya isim yang mabni dengan dhammah. Ya, jadi dhammah ini masuk pada isim dan huruf namun tidak pada fiil. Ya. Kemudian wa mundzu. Ya, dan juga mundzu. Mundzu sejak namun ini ada keterangan ala tibariha harfa jarrin. Ya ala tibariha harfa jarrin. Ya mundzu ketika ya dipertimbangkan sebagai huruf jar. Ya, karena mundu ini memiliki beberapa i'rab tergantung keadaannya. Ya, nanti bisa menjadi dzaraf misalnya, berarti isim. Namun ini ketika mundu itu dianggap sebagai huruf jar, maka ini adalah huruf yang mabni dengan sukun. Ammat dhammu fi akhiril fi'lil madhi, ya adapun dhammah yang ada pada akhir fi'il madhi, mislu at-tullabu hadaru. Ya, contohnya adalah at-tullabu hadaru. Para pelajar tersebut telah hadir. Ya, maka ro di situ itu mabni dengan dhammah. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada mabninya fi'il madhi. Falaisa bi asliyin. Maka ro di situ dhammahnya bukan dhammah yang asli. Innama huwa dhammun aridun limunasabatil wawi kama madha. Ya sesungguhnya itu hanyalah dhammah yang muncul secara insidental. Ya, karena hukum asalnya tetap sukun, namun ya secara insidental tiba-tiba muncul dhammah tersebut. Mengapa limunasabatil wawi kama madha? untuk menyesuaikan dengan wawu jamaah. Ya hadoru. Ya karena harokat yang sesuai dengan wawu itu dhammah. Kama madho sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa makna ma'na qawlihi wa kullu harfin ila akhirihi Dan inilah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ya wa kullu harfin ila akhirih ai ya inna atau ai anna ya kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi inna ya tapi kalau di sini anna ai ya anna jami'al hurufi mabniyatun ya atau ai inna jami'al hurufi mabniyatun ya bahwa bait tersebut menjelaskan bahwa seluruh huruf itu mabni kemudian wal aslu fil mabni an yusakkana Ya dan hukum asal dari mabni itu disukunkan. Ai ya anna atau inna dicetakan dari Ibnul Jauzi. Ya ai inna rajiha awil mustashiba ya mustashiba lil asli ya mustashiba lil asli ya mustashib lil asl. Ya ai inna rajiha awil mustashiba lil asli huwa sukunu. Ya yaitu yang pendapat yang kuat ya bahwa pendapat yang kuat atau mustashib ya, atau atau istishab lil asl yaitu yang digunakan sebagai hukum asal untuk mabni itu adalah sukun. Walaisal muradu bil asli al-ghaliba. Ya dan bukan berarti atau yang bukanlah yang dimaksud sebagai hukum asal itu adalah yang paling banyak atau yang mayoritas. Karena hukum asal belum tentu mayoritas. Ya. Ya, id laisa ghalibul mabniyati sakinan. Ya, sedangkan ya bukanlah mayoritas dari kata-kata yang mabni itu sukun. Ya, mayoritasnya malah uh, berharokat. Karena itu hukum asal itu bukan berarti pasti mayoritas. Thumma dhakaro anwa albinai wal amthilata 'alaiha. Ya, kemudian beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan macam-macam bina dan juga contoh-contoh untuk masing-masing macam-macam bina tersebut. Ya, kemudian dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan wal alifu fi qawlihi yusakkana lil itlaqi. Dan alif yang ada pada ucapan beliau yusakkana itu untuk itlaq. Ya, ini pembahasan ilmu arut Wa taqaddama ma'nahu. Ya, dan mengenai itlaq ini telah berlalu penjelasannya pada bait yang bait-bait sebelumnya. Kemudian beliau memasuki atau eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan mengutip ya bait dari Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu bait ke-23 sampai 26 warraf'a wan nasba ja'alan roba ya dan jadikanlah rafa dan nasab itu i'rab. Untuk apa? Lismin wa fi'lin. Nahwu lan ahaba. Ya, jadikanlah uh, rafa dan nasab itu menjadi i'rab untuk isim dan fi'il. Ya, contohnya lan ahaba. Ya, lan ahaba yaitu dari haba yahabu. Ya, lan ahaba. Ya, saya tidak akan ya, takut salah satu artinya. Kemudian walismu qad khussisa bil jarri kama ya khussisa ya. Walismu qad khussisa bil jarri kama dan isim itu ya sungguh dikhususkan dengan hukum i'rab jar. Ya, jadi jar itu hanya khusus untuk isim. Kemudian kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Ya sebagaimana fi'il itu dikhususkan dengan hukum jazm. Ya jadi jar itu khusus untuk isim dan jazm itu khusus untuk fi'il. Farfa' bi dhammin wamsiban fathan wajur. Ya maka rofakkanlah dengan dhammah dan nasabkan dengan fathah. Kemudian wajur bikas wajur kasron kadzikrullahi abadahu yasur. Ya, dan majrurkanlah suatu kata dengan kasroh. Ya, contohnya ka dzikrullahi abadahu yasur. Ya, dzikrullahi abadahu yasur ya ingatnya Allah kepada hambanya itu adalah sesuatu yang membahagiakan ya dzikrullahi abadahu yasurru maka di sini zikru ya zikru itu uh, sebagai mubtada itu dirofakkan dengan dhammah kemudian lafzul jalalah Allah sebagai mudhafun ilaihi itu dimajrurkan dengan kasrah kemudian abada ya abada sebagai maf'ul bih untuk masdar zikru itu mansub dengan fathah. Ya, maka di kalimat ini ada contoh rofa, nasab, dan jar. Kemudian beliau melanjutkan wajazim bitaskinin. Ya, dan jazmkanlah dengan sukun. Maka ini semua tadi hukum asal, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, majrur dengan atau jar dengan kasroh, jazm dengan sukun itu semua hukum asal. Wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Ya dan selain yang disebutkan itu yanubu. Ya, maka tanda i'rabnya digantikan. Kalau misalnya ada yang tanda i'rabnya untuk rafa bukan dhammah misalnya. Atau ketika tanda rafa bagi e, nasab itu bukan fathah, maka itu digantikan. Ya, e, digantikan. Hu, digantikan tanda yang i'rabnya. Nahwu contohnya ada pada ja'akhu bani namir. Ya ja'akhu bani namir. Ya. Maka di sini di berikan contoh pada ja, ya ja itu asalnya ja'a, namun dimaksurkan, ya dihilangkan hamzahnya, karena ada darurah syi'riyah. Ya, ini pembahasan arut. Kemudian ada aku di situ. Ya, ja'a aku. Aku itu rofaknya dengan wawu. Artinya itu menggantikan dhammah. Karena itu termasuk eh, al-asmaul khamsah atau al-asmaus sittah itu marfu dengan wawu. Kemudian bani ya, bani itu majrur karena sebagai mudhafun ilaihi. Ya, dan tanda majrurnya bukan kasroh tapi ya. Ya, ya. Karena dia mengikuti hukumnya jamak mudzakkar salim yang majrur dengan ya. Maka itu yanubu menggantikan kasroh. Nah, telah datang saudara laki-laki dari Banu Namir. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul subbab untuk keempat bait ini yaitu alamatul i'rabi yaitu tanda-tanda i'rab. Kemudian kita lanjutkan Al-i'rabu atharun zahirun au muqaddarun. Yang dinamakan i'rab itu adalah ya, pengaruh atau efek. Ya. Zahirun yang tampak au muqaddarun atau yang diperkirakan. Yajlibuhul amilu fi akhiril kalimati. Ya, di mana efek tersebut itu dipengaruhi oleh amil. Ya, efek tersebut ya buhul amilu dipengaruhi oleh amil atau dibawa oleh amil fi akhiril kalimati. Ya, pengaruh yang tampak tersebut atau yang diperkirakan tersebut ada pada akhir kata. Nahwu contohnya adal hujjaju. Ya, adal hujjaju telah kembali ya, orang-orang yang berhaji. Wa ra'aitul hujjaja dan saya telah melihat orang-orang yang berhaji. Wa sallamtu 'alal hujjaji. Ya dan saya telah memberikan salam kepada eh, orang-orang uh, yang berhaji. Maka perhatikan di sini ya itu eh uh, ada perbedaan pada kata al-hujjaju, pada akhir kata al-hujjaju. Ya, al-hujjaju itu menerima amil yang berbeda. Yang pertama ada, maka yang datang setelahnya itu menjadi fa'il yang marfu. Maka e, diberi harokat dommah. Itu pengaruhnya tampak menjadi dommah. huruf jim terakhirnya. Kemudian Kata hujaj yang kedua itu kedapatan amil atau mendapatkan amil roa itu Maka dia memerlukan isim yang mansub sebagai maf'ul bih. Maka menjadi al-hujjaja. Ya, al-hujjaja. Ya, karena al-hujjaja ini e, mansub, maka diberi harokat fathah. Maka pengaruhnya juga tampak. Kemudian pada salam tu'alal hujjaji, al-hujjaji mendapatkan atau menerima amil yaitu huruf jar ala yang dia memberikan pengaruh kata yang datang setelahnya itu menjadi majrur maka dia menjadi majrur dengan kasroh, maka diberi harokat kasroh. Ini juga pengaruh yang tampak. Wahuwa nau'ani, dan i'rab itu ada dua macam. Al-awalu, macam yang pertama, i'rabun zahirun yaitu i'rab yang tampak. Wa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Yaitu, ya i'rab yang tampak itu adalah ketika tidak ada penghalang yang menghalangi pengucapannya. Ya tidak ada penghalang yang menghalangi pengucapannya. Kama ra'aita fi harakatil jimi fil mithali. Sebagaimana yang engkau melihat atau sebagaimana yang engkau melihatnya di harokat jim yang ada pada contoh. Ya al hujaju al hujaja al hujaji itu i'rabnya tampak berupa harokat dhammah, fathah dan kasroh. Mengapa tampak? Karena tidak ada penghalang yang menghalangi penyebutannya. Kemudian kita lanjutkan Athani yang kedua i'rabun takdiriyun yaitu i'rab yang takdiri wa huwa ma yamna'u minat talaffudhi bihi mani'un i'rab takdiri ya i'rabun takdiriyun i'rab takdiri yaitu ma yamna'u minat talaffudhi bihi mani'un yaitu ada sesuatu yang menghalangi atau suatu penghalang yang menghalangi talafud, yang menghalangi pengucapannya. Apa itu? Min ta'adzurin. Ya, contoh penghalangnya itu adalah ta'adzur. Ya, adanya uzur. Atau kata lain mustahil untuk diberikan harokat. Contohnya alif. Ya, alif itu tidak mungkin diberikan harokat, maka itu penghalang berupa ta'adzur. Awis tithqolin ya, atau penghalang yang lain berupa istifkal atau fiqol, artinya berat untuk diucapkan. Au munasabatin, ya, atau e, penghalang yang menghalangi dari pengucapan itu adalah munasabah, artinya biasanya untuk menyesuaikan dengan huruf tertentu. Ya. Fatta'adzuru, maka ta'adzur ya udhur nahwu fata ya contohnya ada pada hadarul fata maka hadorol fata itu i'rabnya takdiri ya mengapa karena setelah hadoro ya amil hadoro itu memerlukan isim marfu yang datang setelahnya sebagai fa'il dan al-fata berarti seharusnya marfu dan kita tahu tanda asal marfu itu dhammah namun di sini kita tidak dapat memberikan dommah di alif. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Maka mustahil. Karena itu diberi udhur. Ya, diberi udhur sehingga dommahnya diperkirakan muqaddar. Dommatun muqaddaratun alal alifi. Ya, mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Yang menghalangi pengucapannya adalah uzur. Kemudian wal istithqalu, contoh dari istithqal atau thiqal yang berat, nahwu adalal qadi. Ya adalal qadi. Ya, hakim tersebut ya adil. Ya, atau hakim tersebut ya telah bertindak dengan tepat. Maka adalah itu amil yang memerlukan ya kata yang marfu setelahnya sebagai fa'il. Dan fa'il itu marfu dan marfu itu hukum asalnya adalah dhammah. Maka seharusnya adalal qadiyu. Ya adalal qadiyu. Namun ini thiqal. Ya berat diucapkan oleh orang Arab. Ya al-qadiyu itu berat. Karena itu karena berat maka ya tersebut di, tidak diberi harokat dhammah. Ya jadi adalal qadiyu. Maka i'rabnya itu adalah takdiri yaitu marfu dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan alal ya'i di atas ya. Mana amin zuhuriha afiqalu yang menghalangi pengucapannya adalah fiqal berat. Wal munasabatu dan munasabah yang ketiga nahwu hadzabani abi ya hadzabani abi ayahku telah ya, mendidikku maka uh, hadzabani ya hadzabani yaitu fiil dan maf'ul bih itu amil yang memerlukan kata setelahnya itu menjadi maf'ul eh, maaf kata yang setelahnya itu datang sebagai fa'il yang marfu ya maka abun ya abu di situ seharusnya marfu dengan Eh, marfu dengan dhammah. Ya marfu dengan dhammah. Ya atau wawu ya atau dhammah. Ya dhammah saja ya. Namun kalau dibaca hadzabani abui ya abui itu tidak sesuai ya harokat yang diba itu tidak sesuai dengan ya mutakalim yang datang setelahnya. Maka abi itu dibaca harokatnya baknya kasroh. Ya. Maka di sini i'rabnya takdiri. I'rabnya takdiri. Yaitu dhammah yang diperkirakan. Ya, yang menghalangi pengucapannya adalah karena dhammah itu tidak sesuai dengan ya. Ya. Wasayati insyaallahu ziyadatu tafsilin lidzalika. Dan akan datang insyaallah ya tambahan perincian dari hal ini insyaallah ya. Kemudian wa anwa'ul i'rabi arba'atun dan macam i'rab itu ada empat. Al-awwalu yang pertama arrafu rafu fil ismi wal fi'li. Ya, i'rab yang pertama adalah rafa untuk isim dan fi'il. Atsani an-nasbu fil ismi wal fi'li, yaitu nasab untuk isim dan fi'il. Atsalitsu yang ketiga al-jarru fil ismi, Hukum yang ketiga adalah jar dan itu khusus untuk isim. Ar-rabi'u yang keempat al-jazmu fil fi'li, yaitu jazm dan itu khusus untuk fi'il. Walihadhil anwa'il arba'ati alamatu usulin wa alamatu furu'in. Walihadhil anwa'il arba'ati alamatu usulin wa alamatu furu'in. Dan untuk empat jenis i'rab ini yaitu rafa, nasab, jar dan jazm itu ada tanda-tanda usul ya atau tanda-tanda asli dan juga ada juga tanda-tanda cabang. Ya. Jadi tanda i'rab itu ada tanda asli, ada tanda cabang. Fal usulu arba'atun dan ya maka tanda-tanda usul atau asli bagi i'rab itu ada empat. Kemudian al-awwalu yang pertama ad-dhammatu lirraf'i. Yaitu hukum asalnya rafa itu adalah dhammah atau dhammah untuk rafa. Dan ini tanda asal. Kemudian al-fathatu linnasbi. Dan tanda asal yang keempat itu adalah fathah untuk nasab. qaulika at-talibul Ya at-talibul mujiddu lan yata'akhkhara. Ya at-talibul mujiddu lan yata'akhkhara. Pelajar yang bersungguh-sungguh itu tidak akan menunda atau tidak akan terlambat. Maka perhatikan yata'akhkhara di situ karena kemasukan lan itu menjadi fathah. Ya atau menjadi nasab dan diberi harokat fathah dan itu sesuai tanda asal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asallahu ayyatiya bil fath. Ya, fa'asallahu ayyatiya bil fath. Ya. ya, semoga Allah akan mendatangkan kemenangan ya, kepada Rasulnya. Ya. Maka perhatikan, ada ya'tiya di situ. Ya'tiya itu fiil yang kemasukan an sehingga dia menjadi nasab. Dan tanda nasabnya juga fathah sebagaimana tanda asli. Ya, kita lihat catatan kaki e, e, pada surat Al-Maidah ayat ke-52. Kemudian atsalitsu itu yang ketiga al-kasratu lil jarri kama fil ayatil karimati. Ya, tanda asal atau kasroh itu merupakan tanda asal untuk jar. Sebagaimana di dalam ayat yang mulia telah yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu bil fathhi, Bil fathhi, al fathhi itu majarur dengan ba dan dia diberi tanda kasroh sesuai tanda asal. Ar-rabi'u yang keempat itu as-sukunu, yaitu sukun. Ya, kita lihat catatan kaki. Yuqaddaru sukunu ala ah-, akhiril fi'lil mu'rabi fi mawdi'aini. Ya, sukun yang ada pada ya, akhir fi'il yang mu'rab itu diperkirakan. Ya, yuqaddaru. Ya, yuqaddaru sukunu ala akhiril fi'lil mu'rabi fi mawdi'aini. Ya, sukun yang ada pada akhir fi'il yang mu'rab itu ditakdirkan, diperkirakan pada dua tempat. Al-awwalu yang pertama, taharroka taharraka minil tiqa iltiqa'is kinaini. Ya. Jika ya, jika fi'il tersebut, fi'il mu'rab tersebut itu diberi harokat. Ya, asalnya sukun tapi diberi harokat. Mengapa? Takhallus minil tiqa'is sakinaini. Untuk membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Nahwu contohnya ya lam yakunil aqilu yuhmilu abna'ahu. Ya lam yakunil aqilu yuhmilu abna'ahu. Ya, orang yang berakal itu tidak ya, mengabaikan anak-anaknya. Maka asalnya adalah lam yakun dan al-aqilu. Karena ada dua sukun, maka seharusnya dia sukun, ya jazm dengan sukun, namun diberi harokat. Maka sukunnya diperkirakan. Fakalimatu yakun fi'lun mudari'un majazumun bilam. Maka kata yakun atau fi'il yakun itu itu adalah fi'il mudari yang majazum dengan lam wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun bisababil kasratil lati ja'at litakhallusi min iltiqa'is sakinaini dan tanda jazmnya adalah sukun yang diperkirakan dengan sebab ya kasroh yang datang ya kasroh tersebut datang untuk membebaskan diri dari pertemuan dua sukun Kemudian di halaman selanjutnya athani ya, keadaan yang kedua di mana sukun pada akhir fiil mu'rab itu ditakdirkan idza kanal al harful akhiru minal fi'li mudghaman fi harfin mumathilin ya ya idza kanal al harful akhiru minal fi'li mudghaman fi harfin mumathilin yaitu ketika huruf akhir dari fiil tersebut itu diidghamkan. Diidghamkan ke mana? Ya dileburkan ke huruf yang semisal. Ya, huruf yang semisal atau serupa. Ya. Fa inna sukuna daru maka pada saat itu ya sesungguhnya sukunnya itu ditakdirkan, diperkirakan li'annal akhira yuharraku bil fathi liltiqa isakinaini. Ya karena akhir dari kata tersebut itu diberi harokat dengan fathah karena pertemuan dua sukun. Ya. Apa dua sukun tersebut? Al-harful akhirul majzumu atau al-harfil akhiril majzumi wasakinil ladzi qablahu bisababil idghami. Ya, sukun uh, sukun yang pertama adalah huruf akhir yang dari fiil yang majazum tersebut dan sukun yang sebelumnya karena sebab idgham. Ya, sebab idgham. Nahwu contohnya lam yafirras syuja'u. Ya, lam yafirras syuja'u. Orang yang pemberani tidak akan kabur. Ya tidak akan kabur. Maka aslinya itu adalah farro yafirru. Ya farro yafirru atau dari yafriru. Yafriru menjadi menjadi yafirru. Maka di sini ya itu yafirra ini majazum dengan sukun yang diperkirakan Ya. Apa saja dua sukun? Ya, sukun yang pertama adalah huruf akhir dari fi'il yang majazum tersebut. Ya. Kemudian uh, sukun yang ya sukun yang berikutnya adalah as-sakinul ladzi qablahu, yaitu sukun yang sebelumnya karena asalnya adalah sukun sebelumnya. Ya. Karena sebab idgham. Ya maka tadinya ya yafirru karena dia itu ya yafir ya yafir dia itu sudah sukun maka tidak mungkin ro yang datang setelahnya itu menjadi sukun lagi karena itu dia diberi harokat fathah wa minhu dan di antara contohnya ya wal yuhidda ahadukum syafratahu ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu ini hadis yang terkenal ada pada Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya dan hendaknya ya salah seorang dari kalian itu menajamkan pisaunya. Maka di sini lihat ada lam amr wal yuhidda. Ya yuhidda. Maka asalnya dari ahadda yuhiddu. Yang menajamkan. Atau dari ahdada yuhtidu. Menjadi ahadda yuhiddu maka yuhid ya itu dalnya sudah sukun. Maka tidak mungkin dal yang setelahnya juga sukun lagi. Karena itu diberi harokat fathah. Fal fi'lu hmm, ya, ya yang saya tahu kalau di arbaun itu yuhidda ya fal fi'lu yuhidda majazumun bila mil amri maka fi'il yuhidda itu majazum dengan lam amr wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun dan tanda jazmnya adalah sukun yang diperkirakan. Li ajalil fathatil lati ja'at litakhallusi min iltiqa'is sakinaini. Dengan sebab fathah yang datang untuk takhallus min iltiqa'is sakinain. Ya, untuk membebaskan dari pertemuan dua sukun. Kita kembali ke atas. Asukunu yang keempat wa huwa hadful harokati lil jazmi. Yang dimaksud yang dimaksud sukun adalah dihapusnya harokat karena jazm. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Yaitu ya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kita lihat catatan kaki itu ada di surat Al-Ikhlas ayat ke-33. Ya, kita kembali ke atas. Wa ammal atau yalid ya yalid itu dia ma, uh, majazum dan tanda jazmnya adalah sukun dan yulad itu juga majazum dengan tanda sukun. Keduanya karena lam. Kemudian wa ammal alamatul far'iyyatu dan adapun tanda-tanda cabang dari i'rab fahiya waqi'atun fi sab'ati abwabin. Ya maka tanda-tanda far'i tersebut atau tanda-tanda cabang tersebut itu nanti datang di tujuh tempat atau di tujuh bab. Yakti insya'allahu tafsiluha. Yang insya Allah akan datang perinciannya. Wahada ma'na qawlihi warraf'a wan nasba ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala warraf'a wan nasba ila akhirih. Ai maksudnya ij'alir raf'a wan nasba i'raban lil ismi wal fi'li. Ya, yaitu jadikanlah rofa dan nasab sebagai i'rab untuk isim dan fi'il. Nahwu lan ahaba. Ya, contohnya adalah lan ahaba. Ya. Maka lan ahaba itu adalah nasab untuk fi'il. Wa qad khussisa bil jarri. Dan sungguh ya isim telah dikhususkan dengan i'rab jar. Kama khussisal fi'lu bil jazmi. Sebagaimana fiil itu dikhususkan dengan i'rab jazm. Farfa bid wansib bil fathati wajurra bil kasrati. Ya maka rafa'kanlah dengan dhammah dan nasabkan dengan fathah dan jarkanlah dengan kasroh. Wajazim bit taskini dan jazamkanlah dengan sukun wal i'rabu bi ghairi ma dzukira yakunu niyabiyan. Dan i'rab selain yang disebutkan tadi itu jadi i'rab yang niyabi. Ya, artinya i'rab yang digantikan diwakili. Nahwu ya contohnya ja. Ya ja fi'lun fi'lun madin qusira lid-darurati. Ya. Maka ja itu adalah fi'il madhi, asalnya ja'a. Tapi kusiro menjadi maksur, dihilangkan hamzahnya, lid darurati karena darurah syi'riyah. Ya, kemudian aku fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan anid dhammati. Dan aku adalah fa'il yang marfu' dengan wawu dan wawu itu adalah pengganti atau perwakilan dari dhammah. Wa huwa mudhafun dan dia adalah mudhaf wa bani namirin ya dan bani namirin atau bani namir maka bani itu mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i niyabatin anil kasrati maka bani itu mudhaf ilaihi yang majrur dengan ya sebagai pengganti kasroh wa huwa mudhafun dan bani itu mudhaf Wa namir mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirati. Dan namir atau namirin itu mudhaf ilaih yang majrur dengan kasroh yang tampak. sukkina li ajalil waqfi. Dan namir itu di uh, sukun karena wakof. Ya hukum wakof itu kalau berhenti itu dibaca sukun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.